tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangka. Cerita ini lanjutan dari tutur tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. 25 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endang sebagai Kalapi, Naryo sebagai Kicambe, Yayuk Kristanto sebagai Nyicambe, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati masih duduk di atas punggung kudanya Bibirnya menyungging senyuman tipis sekalipun matanya memancarkan rasa tidak puas. Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajuritnya sudah berangkat. Mereka ditugaskan mencari Kalapi yang melarikan diri dari istana. Hmm. Nambi. Rekrian Mapati Nambi. Dia memang sahabatku. Sahabatku sejak lama. Kami berdua pernah menjalin tali persaudaraan yang cukup erat. Sebagai seorang prajurit, Nambi tidak setangguh lembu Sora. Tapi bukan berarti dia mudah dilumpuhkan. Bagaimanapun juga orang seperti Nambi mampu menggunakan akalnya yang licik. Dia juga licin seperti belut. Dia bisa bermanis-manis buka dan menjilat. Dia bisa tersenyum lebar di depan orang yang dibencinya setengah mati. Aku memang harus berhati-hati menghadapi Nabi. Aku harus selalu memotong hubungannya dengan Gusti Prabu Jaya Negara. Aku tidak boleh memberinya kesempatan untuk memperoleh angin segar. Dan sekarang ini Nambi sudah terpojok. Dia mulai terjepit. Dan aku akan terus menjepitnya sampai tubuhnya menjadi gepeng. Kalapi sudah meninggalkan alun-alun Majapahit. Dia berlari menyusuri jalanan kota Raja Majapahit. Kadangkala dia menyusup lorong-lorong kecil untuk menghindari berpapasan dengan prajurit-prajurit. Semakin lama dia semakin jauh, dan pada menjelang tengah malam, Kalapi sudah tiba di pinggiran kota Raja Majapahit. Mau kemana aku sekarang? Jalanan gelap seperti ini Aku tidak dapat melihat dengan jelas. aku tidak mungkin pulang ke desa kelahiranku malam ini juga. Aku harus menunggu hari menjadi terang. Tapi, tapi di mana aku harus istirahat? Oh, aku mendengar suara orang-orang berkuda. prajurit-prajurit Majapahit masih mencari-cari aku. Kalau begitu, aku harus mendapat tempat persembunyian yang aman. Tapi, di mana? Aku tidak melihat sepotong rumah pun di sekitar tempat ini. Di mana aku harus bersembunyi? Kalau sampai prajurit-prajurit itu berhasil menangkapku, mereka pasti akan membawaku kembali ke Majapahit dan aku harus bertanggung jawab di depan Gusti Ramapati. Apakah aku masih bisa dimaafkan? Mungkinkah aku dimaafkan? Kukira tidak. Kalau sampai aku tertangkap, nasibku sudah jelas dapat dibayangkan. Para algojo akan menyeret tubuhku, dan barangkali mereka akan menggantungku di alun-alun. Atau mereka akan membunuhku kemudian membuang mayatku di tengah hutan. mengerikan sekali. Sungguh malang nasib seorang wanita persembahan. Benar-benar hidupnya bagikan seonggok barang. Nyawanya tidak berharga. Dan semua itu dipersembahkan untuk Prabu Jaya Negara. Hmm, aku seperti mendengar ada suara kereta lewat. Mungkin dia salah seorang warga desa ini. Iya, benar. Ada suara kereta lewat. Aku kalati. Oh, rupanya kau manusia biasa, ah, bukan peri. Ah, lalu, apa yang sedang kau lakukan di sini? Hah? Kau menunggu seseorang? Tidak, aku tidak menunggu siapa-siapa. Ah, kau mencari seseorang? Tidak, Pak. Aku tidak mencari siapa-siapa. Aduh, aneh sekali. Ada seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan malam-malam begini. Dan dia tidak mencari siapa-siapa, juga tidak menunggu siapa-siapa. Ah, aneh sekali ini. Ah, oh ya, mungkin kau sedang dalam kesulitan. Ah, katakan saja apa yang kau alami. Barangkali aku bisa menolongmu. Ah, Ah, ya, aku adalah warga desa Kalikum. Ya, desa ini namanya Kalikum. Desa ini adalah desa pertama setelah kita melewati perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah desa ini masih ada desa yang lain, tapi masih jauh. Kita harus menyeberangi sebuah hutan kecil lebih dulu. Baru kita akan menemui desa lagi. Ah, kau akan pergi kemana, Kalapi? Eh, apa yang sedang kau pikirkan? Ah, mungkin kau benar-benar sedang mengalami kesulitan. Ayo, ayo Lando, katakan saja terus terang. Siapa tahu aku bisa menolongmu. Eh, eh, eh. Waduh, waduh. Kok malah menangis? Ada apa kok ini? Hah? Apa yang terjadi? Ah, sudahlah, sudah. Setiap orang juga mempunyai kesulitan masing-masing. Kau tidak perlu menangis. Kesulitan itu tidak akan dapat kau atasi hanya dengan meneteskan air mata. Lebih Aku memang membutuhkan pertolongan, Pak. Aku sedang dalam kesulitan besar. Ah, iya, iya. Kau kelihatannya sangat lelah. Wajahmu agak pucat. Ah, bagaimana kalau kau ikut ke rumahku saja? Ke rumahmu? Di mana itu? Rumahku tidak jauh dari sini. Itu, kau lihat cahaya pelita di kejauhan itu. Nah, itulah rumahku, Dok. Aku ini seorang curakan gerabah. Ah, tahu gerabah kan? Iya, Pak. Tahu, Pak. Gerabah adalah barang-barang yang terbuat dari tanah liat. Nah, aku ini saudagar gerabah. Pekerjaanku sehari-hari membuat piring tanah liat, mangkok-mangkok, tempat-tempat sayur, kendi ataupun tempayan. Ah, tapi aku tidak mengerjakannya sendiri. Aku seorang curahkan. Aku banyak mempunyai pembantu. Nah, mereka lah yang mengerjakan pembuatan gerabah itu. Nah, dan aku menjualnya ke pasar. Nah, bagaimana Kalapi? Kau mau ikut ke rumahku? Kau bisa istirahat di sana. Kau bisa minum untuk menenangkan hatimu. Ah, aku lihat hatimu sedang kacau, dok. Maaf, Apakah apakah aku bisa mempercayaimu? <laughs> Ah, kau ini masih lugu sekali, dok. Kau boleh saja tidak percaya kepadaku. Tapi tentu saja kau harus membuktikannya dulu. Oh ya, namaku Ki Jambi. Ah, tapi Kalapi, aku tidak memaksamu. Aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Kalau kau keberatan, kau merasa curiga kepadaku, ya terserah. Aku tidak akan memaksamu. Kau boleh pergi kemana kau suka. Tapi dengarkanlah dulu, dok. Tidak baik Seorang wanita cantik malam-malam seperti ini berjalan sendirian. Kau bisa mendapat bahaya nanti di jalan. Lebih baik kau ikut ke rumahku. Di sana kau dapat menceritakan apa yang kau alami. Nah, bagaimana, Dok? Baiklah, Pak. Aku ikut ke rumahmu. Tapi apakah rumahmu aman? Oh, aman. Aman, dok. Rumahku tentu saja aman. Daerah ini jarang sekali ada pencuri atau orang-orang jahat berkeliaran. Kau tidak usah khawatir, dok. Aku sudah puluhan tahun tinggal di tempat ini. Aku kenal betul daerah ini. Ayolah, Kang Kalau kau mau singgah ke rumahku, naiklah ke atas kereta. Dan kita pergi bersama-sama. Baik, Pak. Aku mau ikut. Akhirnya Kalapi menurut saja ketika Kijambe, curahkan gerabah itu menuntunnya naik ke atas kereta. Mereka duduk bersebelahan di bagian depan. Kijambe tersenyum ke arah Kalapi sambil mengipaskan tali kekang kudanya. ekor kuda berwarna coklat menarik mereka perlahan-lahan. Mereka terus berjalan menuju ke arah pelita di kejauhan. Sambil mengendalikan tali kekang kudanya, Kijambe bicara ngalor ngidul tentang apa saja. Ah, dok, aku sudah lama sekali menjadi saudagar gerabah ini. Ya, aku merasa cukup beruntung. Daganganku tidak pernah sepi. Ah, ah. <laughs> Dan aku dapat menimbun kekayaan yang cukup besar jumlahnya. Ah, kau tahu, dok? Dengan berdagang gerabah, aku dapat membeli 40 kerusa sawah. Ah, aku juga mempunyai ternak yang cukup banyak. Ah, semua ini merupakan berkah dari para dewa, dok. Kalau begitu, kau seorang saudagar yang cukup kaya raya, Kijambe. <laughs> ya, begitulah, dok. Ah, mau dikatakan kaya juga boleh. Mau dikatakan miskin, ya, nyatanya saya mempunyai harta yang cukup banyak. Ah, oh iya, pikir, Ya, Ah, sebenarnya kau ini mau kemana? Ah, Kau dari mana dan tujuan perjalananmu mau kemana? Aku datang ke kota Raja Majapahit untuk mencari pekerjaan di Jambe. Tapi aku telah gagal. Aku ditipu orang dan aku ingin kembali ke desa kelahiranku. Oh, di mana desa kelahiranmu itu, Dok? Aku lahir di desa Telura, tidak jauh dari kandang krik. Di sana, di Jambe, di anak sungai Berantas. Wah, wah, wah. Kau membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke desa kelahiranmu, dok. Karena itu, kau tidak usah buru-buru. Kau boleh menginap di rumahku barang beberapa malam. Terima kasih, Kijambe. Ya. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Nah, kita sudah sampai. Nah, itu rumahku. <laughs> pok, oh, pok, oh, oh, ya, ya, ya, berhenti. Nanti iya, oh, maju lagi sedikit. Iya, uh, ya di sini, ya di sini. Bagus, bagus sekali. Uh, kita sudah sampai, dok. Ini rumahku. Uh, bagaimana? Rumahmu besar sekali, Kijambe. Halamannya luas. Sepertinya rumahmu cukup nyaman untuk dihuni. Nah, kalau kau mau, kau boleh tinggal di sini Pintu rumahku terbuka lebar untukmu, dok. Tapi kalau kau mau, kalau tidak, ya sudah. Nah, ayo, ayo kita turun. Kau boleh menunggu di ruangan pendopo. Nah, aku akan menemui istriku. Tunggu dulu, Nyai. Jangan marah dulu. Wah, kau ini sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Orang gampang marah, cepat menjadi tua, Nyai. Iya, aku memang sudah tua. Kalau kau sudah bosan, kau sudah tidak suka lagi kepada aku, buang saja diriku ini ke jalanan. Aduh, aduh, aduh. Kok jadi begini? Ah, biar saja menjadi begini. Kau yang mencari gara-gara. Kau membuat perkara. aku tidak senang, Ki. Aku tidak senang. Aku benci. Benci tahu. Ah, tunggu, tunggu dulu, Nyai. Aku kan belum selesai menjelaskannya kepadamu. Tunggu apa lagi? Semuanya sudah cukup jelas. Aku sudah melihat perempuan cantik itu. Aku sudah melihatnya, Ki. Uh, dia memang masih muda. Dia cantik. Tubuhnya mulus. Tapi, aduh, apa kau ini tidak bisa berkata, Toki? Kau ini sudah kakek-kakek. Rambutmu sudah hampir seluruhnya. Ah, malu, Ki, malu. Malu dilihat tetangga. Malu pada keluarga kita, Toki. Malu pada si Moha kita. Ah, dasar laki-laki. Pulang bukan membawa keuntungan, malah membawa perempuan. Sebentar, sebentar, nih. Berilah aku kesempatan untuk berkata-kata. Aku kan juga punya mulut. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Kamu ini belum apa-apa, sudah ngomel. Hah, kau pikir siapa dia? Siapa dia? Ah, tentu saja aku tidak tahu siapa dia. Mungkin saja dia seorang jalir, seorang pelacur yang kau temukan di jalanan. Untuk apa kau bawa pulang perempuan seperti itu? Hanya akan membawa sial saja. Cepat, suruh dia pergi. Suruh dia pergi atau aku yang akan mengusirnya. Aduh, Nyai. Ah. ah, tunggu dulu, Nyai, tunggu. Kau ini kalau ngomong seperti burung petet saja. Berilah aku kesempatan untuk ngomong, Nyai. Bukan hanya kau yang bisa ngomong. Aduh, kau ini semakin tua, bukan semakin arif. Tapi malah semakin cemburu buta. memang. Aku cemburu. Kau mau apa? Ah, Nyai, cemburu boleh saja. Asal ada alasan yang kuat, ada dasarnya. Tapi kalau belum-belum sudah cemburu, wah, semuanya bisa rusak, Nyai. Coba sekarang dengarkan, Nyai. Aku ingin bercerita. Perempuan itu namanya Kalapi. Kalapi. Ah. Ini bukankah artinya burung merah? Hah, ini pertanda buruk, Ki. Pulang malam-malam begini membawa burung merah. Hah, ini pertanda yang tidak baik. Sudahlah, aku tidak mau bicara soal perempuan itu lagi. Lebih baik dia segera kau suruh pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihatnya. Ah, masa bodoh dengan burung merahmu itu. Kalau kau tidak segera menyuruhnya pergi, aku akan segera mencabuti bulu-bulunya. Biar dia menjadi burung blondo. Aduh, jangan begitu, Nyai. Aku bermaksud baik. Kalau dia aku bawa pulang ke rumah ini. Nah, maksudku, uh, baik, Nyai. Nah, dengar, dengar, Nyai. Nah, bagaimana kalau perempuan itu kita kawinkan dengan si Moha? Anak laki-laki kita yang tampan itu Pak, kau mau kawinkan dengan si Moha? Iya, itulah rencana aku Nyai. Itulah sebabnya dia aku bawa pulang ke rumah kita ini. Aku bermaksud mengawinkannya dengan si Moha. Hah, bagaimana pendapatmu, Nyai? Oh, jadi... Jadi perempuan itu untuk si Moha dan bukan untukmu sendiri, Topi. Oh, oh, apa aku sudah tidak waras lagi? itulah Nyai, tidak baik cemburu buta. Kalau ada apa-apa, tanyakan dulu. Jangan langsung ngomel, jangan langsung menyerang begitu saja. Urus dulu, jernihkan dulu persoalannya, tanya dulu. tapi Ki, apa kira-kira dia mau kawin dengan si Muha? Ya, belum tentu dia mau. Tapi kita kan bisa membujuknya. Kalau kita bersikap lunak dan kita bersikap baik padanya, belum tentu dia menolak. Ah, ya kan? Kalau dia mau, waduh, si Moha pasti akan senang sekali nah, ya. Iya, ya. iya, Nyai. Tentu saja dan kita sebagai orang tuanya juga akan gembira sekali. Ah, kalau anak susah, orang tua juga ikut susah. Anak senang, orang tua jadi ikut senang. Iya, iya. Ah, anak bahagia, orang tua lebih bahagia. Ah, iya. bukankah begitu, Nyai? Nah, jadi kau setuju kalau Kalapi kukawinkan dengan si Moha? Setuju, Ki. Eh, siapa tahu perempuan itu menjadi jodoh si Moha anak kita. Setuju, Ki? Jelas aku hmm. setuju. Kalau begitu, beres, nih Sekarang temui dia, Nyai. Kasihan, dia menunggu sejak tadi di ruang pendopo. Ayo, Nyai. Ayo kita temui dia. Oh, tunggu, tunggu dulu, Nyai. Di mana si Moha? Dia sudah tidur di ruangan biliknya, ah, Ki. Bagus. Dia tidak perlu kita bangunkan. Biar saja dia tidur. Biarlah dia meneruskan mimpinya berjumpa dengan wanita cantik. <laughs> ah, ayo, Nyai. Inilah orang yang kuceritakan kepadamu. Bagaimana, Kalapi? Hah, kenalkan, inilah istriku. Maaf, Nyai. Barangkali kehadiran saya akan mengganggu. Oh, tidak apa. Kami tidak akan merasa terganggu. Kami justru merasa senang kok. Kami tidak mempunyai anak perempuan. Ah, iya, anak kami hanya seorang laki-laki. Namanya Moha. Ah, nanti kau bisa berkenalan dengannya. Ah, bukan begitu, Nyai? <laughs> Lihat lagi. Nampaknya dia lelah dan mengantuk. Mengapa tidak kau suruh istirahat dulu? Wah, iya, aku lupa. Ayo, Dok. Ayo, Kalapi. Kau bisa istirahat di ruangan belakang. Kami mempunyai ruangan khusus yang cocok sekali untukmu. Tapi, benarkah aku tidak mengganggu? Oh, jangan terlalu berperasaan. Istriku juga merasa senang kau datang ke rumah ini. Kami sama sekali tidak merasa terganggu. Ayolah, ayo Nyai. Ayo kita antarkan dia ke ruang biliknya. Apa dia sudah makan? Dia sudah membersihkan badannya di belakang, Ki. Dia sudah berganti pakaian. Nah, untuk sementara itu dia bisa mengenakan pakaian-pakaianku ya. Dia sudah makan. Dan sekarang bahkan dia sudah tidur dengan puas sekali, Loki. Ah, nampaknya dia memang lelah dan mengantuk. Ah, iya, ya, Nyai. Aku benar-benar merasa senang dan lega kalau dia mau kawin dengan Moha. Ah, aku masih ragu-ragu. Oh, ada apa, Nyai? Kukira dia cocok sekali menjadi istri si Moha. Wajahnya cukup cantik, bersih dan cantik. Iya, tapi apakah dia berasal dari keluarga baik-baik? Kita harus berhati-hati, Toki. Kita tidak bisa berlaku sembrono. Nah, kita tidak perlu khawatir, Nyai. Aku yakin Kalapi bukanlah tergolong wanita yang kurang baik. Lihat saja sopan santunnya. Lihat saja kata-katanya. Kukira dia bisa menjadi seorang istri yang baik untuk anak kita. Hah, ada apa kau nyai? Sepertinya kau masih belum yakin. Sudahlah, susah mencarikan jodoh untuk si Moha. Sudah beberapa kali kita gagal. Dan sekarang apa kita mau gagal lagi, Nyai? Sudahlah. Entah lagi. Perasaanku tidak enak. Kalau saja kita sudah mengenal keluarganya, tentulah aku tidak perlu merasakan seperti ini. Ah, aneh sekali memang. Aku merasa wanita itu, ah, wanita itu akan membawa bencana di rumah ini. Oh, apa? Kok ini mengada-ngada saja, Nyai? Bagaimana seorang wanita cantik bisa membawa bencana? Justru sebaliknya, Nyai. Kau harus percaya kepadaku sekarang. Justru sebaliknya, Kalapi akan membawa keberuntungan untuk kita semua. Lihat saja. Hah, ada apa, Nyai? Tunggu, Sepertinya aku mendengar suara orang-orang berkuda menuju kemari. Sepertinya mereka prajurit-prajurit Majapahit. Wah, ada apa mereka datang ke rumah ini ya, Nyai? Ada urusan apa ya? Aduh, cepat, otaknya mereka ki Jangan sampai mereka marah. Lihat lihat coba. Mereka sepertinya sudah tidak sabar lagi menunggu. Cepat Ki, cepat temui mereka. Ki Jambe segera bangkit dan melangkah ke halaman depan. Nyai Jambe mengiring di belakangnya. Sementara itu di halaman depan, di sepanjang pagar halaman, nampak berjajar dua belas ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing. Memang mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Rawedeng membisikkan sesuatu ke telinga Rayuyu ketika mereka melihat Jambe dan istrinya datang. Ah, maaf tuan-tuan prajurit. Apakah ada yang bisa kami bantu? Aku hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Oh, silakan, silakan tuan prajurit. Kami akan berusaha membantu tuan-tuan sekalian. Ah, tuan ingin bertanya soal apa? Ah, kami mencari seorang pelarian. Oh, pelarian. Uh, uh, maksud tuan pelarian dari ruang tahanan? Oh, bukan. Dia bukan pelarian dari tahanan. Dia adalah seorang wanita. Wajahnya cukup cantik. Kulitnya kuning, mukanya bundar dan matanya bersinar-sinar. Pokoknya, dia seorang wanita cantik. Kami harus bisa menangkapnya dan segera membawanya kembali ke istana Majapahit. Nah, apakah kalian bisa memberi keterangan yang berguna kepada kami? Kalian pernah melihat wanita dengan ciri-ciri seperti itu melewati jalanan ini? Ah, maaf, maaf, tuan-tuan. Kami tidak pernah melihat wanita seperti eh, itu. Jangan berdusta. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Oh, tentu, tentu saja hamba tahu, Tuan. Kami sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sayang sekali, Tuan prajurit. Kami sangat ingin membantu Tuan-Tuan. Ah, tapi sayang sekali, kami tidak melihat wanita seperti yang Tuan sebutkan ciri-cirinya itu. Eh, dengar Pak Tua, siapa namamu? Eh? Ah, nama hamba Ki Jambi, Tuan Prajurit. Ah, sedangkan pekerjaan hamba adalah tukang gerabah. Hamba biasa berdagang barang-barang gerabah ke pasar kota Raja Majapahit, Tuan Prajurit. Dengar Ki Jambi. Wanita yang kami cari itu berbahaya sekali. Ia memang harus segera ditangkap. Ia tidak boleh berkeliaran ke sana kemari. Ia harus diamankan. Ini perintah langsung dari Gusti Prabu Jaya Negara. Ada beberapa orang warga desa sempat memberi keterangan kepada kami. Ah, mereka mengatakan bahwa mereka melihat wanita itu berjalan menuju kemari. Ah, sayang sekali tuan-tuan. Mungkin saja wanita yang tuan-tuan cari melewati jalanan ini. Ah, tapi kami tidak melihatnya. Barangkali saja wanita itu sudah berjalan ke arah sana. Mungkin sudah jauh meninggalkan desa ini, Tuan. Ah, maaf, Tuan-Tuan prajurit. Maaf kalau sekiranya kami telah memberikan keterangan yang kurang memuaskan, Tuhan. Eh, hey, awas kau kicame. Awas kalau kau berani berdosa kepada kami. Ayo rayu yuk. Dan kalian prajurit-prajurit. Tak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Ayo kita cari lagi di tempat yang lain. Ayo. Yeah, yeah, yeah. mereka pasti akan kembali lagi kemari. Uh, maksudku, prajurit-prajurit Majapahit itu mereka pasti akan kembali, Ah, tenanglah, tenanglah, Nyai, tenang. Ah, tenang, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Baru saja kita berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ah, mereka mencari seorang wanita cantik, kan? Oh, Jangan-jangan mereka mencari Kalapi, perempuan yang kau bawa-bawa itu, Ki. Oh, <laughs> Apa kataku? Apa kataku? Ah, mungkin benar firasatku. Wanita cantik yang akan kau kawinkan dengan Moha pastilah akan membuat sial di rumah ini. Ah, jangan sembarangan menuduh, Nyai. Itu tidak baik. Ah, belum tentu mereka mencari Kalapi. Mungkin mereka mencari wanita cantik yang lain dan bukan Kalapi. Ah, kau ini belum-belum sudah ketakutan. Seperti anak kecil saja kau ini, Nyai. lo, ini jelas rasa buruk, Ki. Apa kau tidak bisa merasakannya? Baru saja kau membawa perempuan cantik itu ke rumah ini. Baru saja dia tidur dan prajurit-prajurit Majapahit sudah datang kemari. Untung mereka tidak sampai menggeledah rumah kita. Ah, Nyai, sekalipun mereka menggeledah rumah kita, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, oh, jangan terlalu yakin. Nah, aku memang yakin, Nyai. Kalapi bukan wanita cantik yang mereka cari. Pasti wanita lain Ah, sudahlah Nyai. Ah, aku tidak mau bertengkar denganmu, Nyai. Ini sudah terlalu malam untuk bertengkar. Ah, pokoknya Kalapi harus kawin dengan si Moha. Ah, kalau begitu terserah kau saja, Lasti. Aku sudah memperingatkan. Nanti kalau ada apa-apa, aku tidak mau ikut bertanggung jawab. Ah, biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Ah, kau ini makin tua makin bertambah rewel. Kau sendiri yang seringkali marah-marah karena si Moha belum juga kawin sampai sekarang. Nah, dan sekarang kau juga yang ngomel-ngomel. Ah, kadangkala aku sampai berpikir yang tidak-tidak, Nyai. Apa semua perempuan yang sudah tua selalu bawel? Ah, sudahlah, sudah Ayo kita tidur, Nyai. Kalau prajurit-prajurit Majapahit datang lagi kemari, biarlah aku yang akan menghadapi mereka. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mengapa mesti takut, Nyai? Ki Jambe dan istrinya segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Nyai Jambe buru-buru masuk ke ruangan biliknya, sementara Ki Jambe masih berdiri di ruangan tengah. Dia termenung sesaat lamanya. Tiba-tiba dia bergegas melangkah menuju ke ruangan bilik anak laki-lakinya, Moha. Moha artinya tolol. Memang anak laki-laki Kijambe keadaannya sedikit memprihatinkan. Wajahnya sebenarnya cukup tampan, tapi dia mempunyai perangai atau watak ketolol-tololan. Ah, Moha, Moha, bangunlah Moha. Uh, ah, Moha. Oh. bangunlah sebentar. Ada berita penting. Berita bagus untukmu. Ayo, bangun sebentar, Moha. Kau pasti senang mendengar berita ini. Ah, ada apa, Pak? Hmm, enak-enak tidur dibangunkan. Oh, Oh, dasar anak tolol. Hah? Mau tidur lagi ya? Eh, bangun dulu Moha, bangun. Ada berita penting untukmu. Kau pasti senang mendengarkannya. Aku masih ngantuk. Ini masih malam, Pak. Oh, aku mau tidur lagi ah. ah. goblok. Dengar dulu Moha, dengar. Aku akan menyampaikan oh. berita bagus untukmu dengar dulu. Ayo, bangun dulu sebentar. Oh, ini malah sekali. Oh, kerjamu hanya tidur dan makan. Pak, berita apa, Pak? Paling-paling hanya berita dagangan Bapak laris. Itu kan berita biasa, Pak. Ah, makanya, oh. dengar dulu, Moha. Ini tidak ada hubungannya dengan dagang. Ah, ah eh, Moha, apa kau masih ingin kawin? Apa, Pak? Kawin? Kawin sama kambing? oh, bocah edan. Kau mau kawin sama kambing? Hah? Sama kerbau? Ah, enak saja ngomong. Hmm. Kalau ada orang tua bicara, dengarkan baik-baik. Jangan asal menyahut saja. Orang tua senang kalau melihat anaknya hidup bahagia, Moha. Berita apa, Pak? Kalau Bapak mau mengawinkan aku, ya cepat aku kan. Bapak tidak senang kan punya anak menjadi perjaka tua? Cepat, Pak. Aku mau kawin. Kapan saja. Mau besok? Mau lusa? Wah, Moha, kamu ini kalau bicara seperti kentut saja. Nyerocos tidak ada ujung pangkalnya. Ah. Oh, kawin itu hmm. bukan barang yang sepele. Dan aku tidak mau anakku kawin secara sembarangan. Nah, sekarang dengar Moha. Aku sudah memperoleh calon yang tepat untuk menjadi istrimu. Nah, kau pasti bertanya-tanya, siapa perempuan itu bukan? Nah, kau tidak akan bisa menebaknya, Pak. Benar aku mau dikawinkan, Pak? Sama siapa? Nah, kau pasti tidak akan bisa menebaknya. Ah, tapi kau hmm. pasti akan senang melihat calon istrimu itu. Pak, apakah dia cantik? Oh, dia bukan wanita sembarangan, Moha. Dia bukan hanya cantik. Oh, dia juga anggun. Dia lembut. Tidak seperti ibiungmu itu. Tidak seperti mbokmu itu. Sudah tua, kasar, dan cerewet, Pak. Pak, siapa wanita itu, Pak? Anaknya siapa? Asalnya dari mana, Pak? Dan namanya siapa? Ah, kau jangan ngiler dulu, Ma. Pokoknya, Pak? dia cukup cantik. Ah, dia pasti bisa menjadi seorang istri yang baik. Namanya Kalapi. Kalapi? Anaknya siapa, Pak? Ah. Aku belum tahu dia berasal dari keluarga siapa. Tapi yang jelas, dia bukan warga desa kita ini atau desa-desa tetangga kita. Dia berasal dari jauh mua. Ah, kalau memang kau nanti setuju, kita bisa berkenalan dengan keluarganya, Pak. Kita bisa bertandang ke rumah orang tuanya bersama-sama. Ah, sekarang tinggal kau, Moha. Kau mau tidak kawin dengan wanita cantik itu, uh, Mau, mau Pak. Tentu saja aku mau. Nah, belum lihat barangnya kok hmm. sudah mau. Oh. Ah, kau harus melihatnya dulu, Moha. Harus bisa menilai pribadinya dulu. Jangan langsung mau saja. Ah, kamu ini kawin seperti seekor sapi. Ah, kau mau lihat orangnya? Hah? Apa, Pak? Kau mau lihat orangnya sekarang? Eh, apa sekarang dia ada di sini, Pak? Dia sudah ada di rumah kita. Ah, dia tidur di sana, di ruangan samping, di sebelah ruangan tidur biungmu. Nah, kalau kau mau melihatnya, mari kuantarkan. Tapi ingat, Moha, iya, Pak. dia sedang tidur pulas. Jangan kau ganggu dia. Kau boleh melihatnya dari luar. Intip saja dulu. Bagaimana mau? Baik, Pak. Aku mau melihatnya. Akan kuintip dia. Seperti apa wajahnya, potongan tubuhnya. Apa dia benar-benar cantik, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Aduh, Moha, Moha. Kamu yang mau kawin, jangan tanya pada Bapakmu. Bapak. kau sendiri yang harus menilainya, Moha. Ah, sudah cepat, lihat sana. Hati-hati, jangan sampai dia terbangun. Beres, Pak, beres. Eh, soal intip mengintip adalah soal pekerjaanku sehari-hari. <laughs> Pak. berjalan mengendap meninggalkan ruangan biliknya. Pemuda yang berwajah ketolol-tololan itu melangkah menuju ruangan berdinding papan kayu. Sesampai di depan pintu dia berhenti. Kemudian dia membungkuk dan mulai mengintip ke dalam melewati sela-sela dinding. Moha melihat seorang wanita cantik tidur terlentang di atas ranjang. Rambutnya tercurai ke lantai, wajahnya manis menantang, tenggelam dalam taram-temaram cahaya pelita di sudut ruangan. Aduh, aduh, ampun para dewa. Cantiknya wanita itu. Apakah benar dia akan menjadi istriku? Hmm, kalau memang benar Bapak mau mengawinkan aku dengan wanita itu, Alangkah senangnya, Aduh, alangkah beruntungnya nasibku. Si Moha tidak akan menjadi bahan tertawaan orang lagi. Si Moha tidak akan lagi menjadi perjaka tua dan diolok-olok gadis tetangga. Hmm, benar-benar cantik. Wih luar biasa. Aduh, tubuhnya montok. Alisnya tebal. Bibirnya tipis. Dan hidungnya kecil mungil. Hmm, hmm. Kalau aku tidak mau dikawinkan dengan wanita itu, namanya si Moha sudah tidak waras lagi. Aku bisa menyesal seumur hidupku. Oh Bapak, oh Biu, aku mau, aku mau kawin dengannya, aku mau Pak. Aduh Bapak, aduh aku mau, aku mau kawin dengan perempuan itu. Aku mau menjadi suaminya. Bapak, buka pintunya, Pak. Bium, buka pintunya, Bium. Ada apa, Moha? begini bikin ribut saja. Bapak, Ada Dio, apa? aku mau. Aku mau kawin dengan perempuan itu. Aku sudah melihatnya. Aku mengintipnya dari sela-sela dinding. Aduh, Bapak, aduh, Biu. Cantik sekali. Luar biasa. Seperti bulan purnama tanggal 15. Aduh, aduh. Kalau sampai kawin dengan wanita secantik itu, aku bisa gila. Apa katamu? Kau bisa gila? Lila. Ah, kalau begitu, kau lebih baik tidak usah kawin dengannya. Eh, bukan begitu, Pak. Maksudku, maksudku kalau kawin dengan perempuan secantik itu, aku bisa bahagia sekali, Pak. Aku akan senang sekali. Bukankah tugas orang tua membuat anaknya senang dan bahagia? Uh, iya, memang benar, Moha. Tugas Bapak. orang tua itu membuat anak-anaknya bahagia. Tapi setelah punya istri nanti, kau tidak boleh bermalas-malas ya, Moha. Iya. Kau harus mulai belajar bekerja untuk menghidupi keluargamu sendiri, Moha. Hmm. Kau tidak bisa tidur sepanjang hari. Kau tidak bisa duduk ongkang-ongkang kaki sambil menadakan tangan minta suap dari orang tua terus-menerus. Kau harus belajar hidup mandiri, anakku. Beres, Biung. Beres, Bapak. Pokoknya kalau aku sudah kawin dengan perempuan cantik itu, aku akan menjadi laki-laki dewasa. Tapi kalau tidak jadi kawin, ya terpaksa aku menjadi anak-anak terus. Kasihan kan Bapak? Kasihan kan Bio? Ah, sudah, sudahlah. Jangan banyak omong. Aku pusing mendengar omonganmu yang tidak karuan itu. Moha, jadi kau sudah melihat orangnya? Sudah, Biung. Dia tidur pula sekali di ruangan biliknya. Aku mengintip dari sela-sela dinding. Aduh, Biung, rambutnya panjang, hitam dan ikal mayang. Rambutnya tergerai sampai ke lantai ruangan. Dia seperti seorang bidadari. Uh, sungguh-sungguh bidadari yang baru turun dari kayangan. Tapi kapan, Biung? Kapan Pak aku kawin dengannya? Besok atau besok lusa? Sabar. Sabar Moha. Semua harus direncanakan dulu. Manusia bukan gerombolan kambing hutan, tahu? Kita tidak bisa kawin begitu saja. Kita harus merencanakan jauh-jauh hari. iya, iya Moha. Kambing atau sapi saja sekarang ini kawin ada tata caranya, apalagi manusia moha. Pokoknya kau tidak usah buru-buru, tenang saja. Bapak dan biungmu yang mengurus segala sesuatunya. Pokoknya sebentar lagi kau akan punya istri moha. Kau akan punya istri yang cantik jelita. hebat, hebat sekali. Bapak hebat. Biung juga hebat. Dan aku juga hebat. Pak, pokoknya beres ya Pak. Beres ya Biung. Fajar pagi datang. Matahari bersinar cemerlang, menembus pucuk-pucuk daun. Kalapi menggeliat di atas ranjang bagaikan seekor kijang betina yang sedang bermalas-malasan. Tiba-tiba dia terkejut Moha duduk di tepi pembaringan dan menatap kepadanya sambil tersenyum ramah. Ramah tapi tolol. Oh, ah, oh, ah, siapa? Siapa kok ini? Diamlah. Ah, aku tidak akan mengganggumu. Ah, kalau masih mengantuk, tidur saja lagi. Dan aku akan menunggumu di sini. Hah? Kau tidak percaya? Hah? Aku tidak akan mengganggumu. Hah? Aku bahkan tidak akan menyentuhmu. Tidur sajalah kalau masih mengantuk. Siapa kau ini? Eh. Aku belum mengenalmu. Namaku Moha. Aku anak laki-laki Nyai dan Ki Oh. Eh, eh, aku boleh duduk di sini, kan? Oh, jangan. Pergilah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku Hmm, aku masih merasa kikuk di sini. Ah, tidak usah kikuk, tidak usah canggung. Anggap saja rumah sendiri. Bagaimanapun hmm. juga, ini bukan rumahku sendiri. Aku hanya menumpang untuk beberapa malam saja. Ah, Apa? Jadi kau akan pergi dari sini? Kau hanya menumpang beberapa malam? Ah, tidak mungkin. Kau tidak akan pergi dari rumah ini. Kau akan tinggal di sini untuk selama-lamanya? Aku harus segera pulang ke desa kelahiranku. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Eh, kalau kau menjadi istriku, kau harus tinggal di sini bersamaku. Ya bukan? <laughs> Jangan berkata tidak. Aku tahu Kau hanya berpura-pura saja. Kau tidak mungkin pergi dari rumah ini, sebab kau akan menjadi istriku. Menjadi istrimu? Iya. Aneh sekali. Aku, aku bahkan baru pertama kali ini bertemu denganmu. Bagaimana tiba-tiba aku akan menjadi istrimu? Kita belum saling mengenal. Eh, aku sudah tahu siapa kau. Namamu Kalapi bukan? Iya. Aduh, Kalape, luar biasa. Baru pertama kali ini aku melihat seorang wanita cantik bagaikan seekor burung merah. <laughs> Eh, uh, namamu cocok sekali. Huh? Eh, bukankah Kalapi artinya burung merak? <laughs> Aduh Kalapi, janganlah kau pergi Tinggallah di sini saja. Hah? Kau akan menjadi istriku, istri Moha. <laughs> Kita akan hidup bahagia, ya? Percayalah. Kita nanti akan menjadi juragan gerabah seperti orang tuaku. Hah? Kita akan mempunyai banyak anak. Ya, uh, kau akan selalu melahirkan setiap tahun. Uh, kau akan melahirkan anak-anakku. Hmm, bagaimana Kalapi? Kau mau menjadi ibu dari anak-anakku? Oh, huh? jangan. Jangan dekat-dekat. Huh? Pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Ah, jangan begitu. Kita ini calon suami istri kan? Kita harus bergaul lebih akrab. Aduh Kalapi, <laughs> oh. tanganmu halus sekali. Oh, jangan, eh, eh, lepaskan, lepaskan tanganku. Aduh, oh. tanganmu halus, mm, mm. jari-jarimu lembut, dan aduh, eh, lehermu indah Kalapi. Oh. Kau benar-benar seperti seekor burung merak. Aku, aku, aku suka padamu, Kalhapi. Kau harus menjadi istriku. Kau tidak akan kulepaskan lagi. Kau harus tetap tinggal di sini dan menjadi istri Moha. Aduh, Kalapi. Kau benar-benar membuatku mabok kepayang. Oh, Kalapi. Oh, Kalapi. Jangan. Oh. Jangan sentuh aku. Jangan. Lepaskan aku. Ayolah, Kalapi. Jangan malu-malu. Kita akan menjadi suami istri. Jangan sungkan-sungkan. Orang tuaku tidak apa-apa. Mereka memberi restu kepada kita. Hah? Bahkan mereka sudah merencanakan perkawinan kita. Ayo Kalapi, ayo, ayo, ah, ayo. Jangan, ayo. lepaskan aku, ah, ah, lepaskan. Lepaskan. Jangan Moha, jangan. Mar oh, jangan Moha, kuharap jangan. Lepaskan aku. Aduh, apa yang kau lakukan ini? Lepaskan. Lihatlah. Lihatlah. Ah. Siapa mereka yang datang? Aduh, Bapak. Aduh, Biung. Kalian ini mengganggu saja. Aku sedang... Uh, aku sedang bercumbu rayu dengan calon istriku. Hah? Maafkan kelakuan anakku, Kalapi. Iya. Dia memang... Ya, maklumlah. Dia hanyalah seorang pemuda desa. Dia tidak begitu tahu soal tata kerama. Dan lagi, dia seorang pemuda yang belum cukup berpengalaman. Maafkan anakku ya Kalapi. Tidak apa, Nyai. Untung Nyai dan Ati segera datang. Ah, bagaimana tidurmu semalam, Kalapi? Apakah cukup nyenyak? Udara dingin sekali. Aku tidur nyenyak. Aku baru saja terbangun dan tiba-tiba Moha sudah duduk di tepi ranjangku ini. Moha? Iya, Bapak. Ah, ayo, kau ke belakang sana. Awasi orang-orang yang sedang bekerja. Dalam tiga hari ini, piring-piring dan mangkok-mangkok gerabah pesanan harus segera dikirim. Kau ini sudah semakin besar. Kau harus belajar bekerja dengan baik. Cepat, ke belakang sana, Moha. Baik, Bapak. Ayo, Kalapi. ayo, Kalapi. Ayo. Ayo kemana? Apa maksudmu? Cepat, Moha. Kerjakan perintah bapakmu. Kau tidak usah mengurus Kalapi. Moha, mengapa kau masih berdiri di situ? Cepat pergi ke belakang sana. Awasi orang-orang itu. Supaya mereka bekerja dengan baik, Moha. Baik, Biung. Tapi, anu, Yung. Biung dan Bapak, jangan bohong ya. Pokoknya Anu, pokoknya... Ah, sudahlah, jangan ngomong lagi. Cepat ayo ke belakang sana. Begini Kalapi, sebenarnya ada satu hal yang penting yang ingin kami bicarakan denganmu. Soal apa Ki Jambe? Uh, uh, soal uh, soal apa ya? Uh, coba kau saja yang bicara Nyai. <laughs> Kau perempuan, kau lebih pantas bicara dengan Kalapi. Begini Kalapi, kami hanya ingin tahu sedikit tentang dirimu. Mas, apakah apakah kau mempunyai suami? Hmm, tidak, Nyai. Iya. Sekarang tidak. Tapi aku pernah mempunyai suami. Oh, jadi kau sekarang ini sudah menjanda? Ya, begitulah. Aku seorang janda. Apakah kau apakah kau tidak berniat untuk berumah tangga lagi? Aduh, Nyai. Mana ada yang mau denganku? Aku ini seorang wanita desa. Aku berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ah, sudahlah. Kau tidak perlu kecil hati, Kalapi. Kalau kau mau, aku sanggup mencarikan jodohmu. Jodoh yang sangat serasi. Ah, bagaimana? Ah, sudahlah. Pokoknya kau pasti senang. Aku tidak bermaksud buruk. Aku justru kasihan melihat nasibmu. Sepertinya kau hidup terlunta-lunta. Ah, karena itu, aku mempunyai niat yang baik. Aku ingin menolong Dok. Aku ingin mengangkat derajatmu. Tapi, ya, terserah. Aku tidak bisa memaksa. Kau bebas menentukan pilihanmu. Tapi sebaiknya kau terima saja daripada kau hidup menjanda terus-menerus. Apa senangnya hidup menjadi seorang janda? Malam-malam tidur sendirian, kedinginan, kesepian. Kalau tiba-tiba kau mempunyai suami, kan jadi lain. Hidup menjadi lebih hangat, lebih mesra, lebih ada artinya. <laughs> betul tidak? Coba jawab dengan jujur. Betul tidak? Ki, kau ini bagaimana toh? Katanya aku yang disuruh bicara. Dan sekarang tiba-tiba kau nyerotoh saja. Kalau begitu, ya sudah. Aku akan diam saja. silakan bicara. Biarlah aku diam saja, Ki. Aduh, jangan begitu, Nyai. Aku tidak bermaksud memotong pembicaraanmu. Aku kan hanya membumbui saja. Ayolah, Nyai, teruskan. Teruskan bicaramu. Begini, Kalapi. Iya, Nyai. Kami mempunyai seorang anak laki-laki. Kau mungkin sudah melihatnya. Namanya Moha. Oh, maksud Nyai pemuda itu tadi? Ya, ya betul. Dia itulah anak laki-laki kami. Anak kami satu-satunya. Nah, kalau tidak salah, dia sekarang ini berumur 22 tahun. Sebenarnya ya masih cukup muda kan? Dan dia juga mempunyai wajah yang lumayan. Memang dia itu agak tolol. Tapi sebenarnya dia tidak begitu bodoh kok Kalapi. Dia hanya kurang bergaul. Itulah sebabnya dia nampak tolol. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar tolol. Dia cukup cerdas Kalapi bisa melakukan apa saja. Dia bisa bekerja apa saja. Ya, hanya kadang-kadang dia memang sedikit malas. <laughs> Maklumlah Kalabi. dia anak kami satu-satunya. Jadi wajar kalau dia sedikit manja. Ah, kok ini ngomong apa, Nyai? Kok malah mutar-mutar terus? Langsung saja pada pokok persoalannya, Nyai. Dasar laki-laki. Serahkan soal ini padaku, Toki Kau diam saja di situ. Ah, orang ngomong harus diatur. Ngomong itu juga ada seninya loh. Jangan hanya ceplas-ceplos saja. Ah, kalau kita ini kambing, maka kita hanya bisa embek, embek, ya toh? Tapi kita kan manusia. Ngomong juga harus diatur. Tidur harus diatur. Makan juga harus diatur. Masa begitu saja aku tidak tahu, toh Ya, sudah. Sudahlah. Teruskan, Nyai. Mudah-mudahan saja aku tidak jadi mengantuk. Kalau ngantuk ya tidur sana enak saja. Ah, jadi begitulah Kalapi. Kami mempunyai anak laki-laki yang bernama Moha. Ya. Sampai sekarang Moha belum mempunyai istri. Padahal kami sudah merindukan seorang menantu, apalagi seorang cucu. <laughs> waduh, waduh. Kami tidak bisa membayangkan loh betapa bahagia hidup kami kalau segera diberi momongan seorang cucu. <laughs> Karena itu Kalapi, kalau misalnya kalau misalnya kau bersedia, kau tidak keberatan. <laughs> kami senang sekali kami senang sekali mempunyai seorang menantu seperti kau. Oh, <laughs> sungguh Kalapi, kami tidak biasa berdusta. Dan kami juga tidak berbahasa basi. <laughs> Kami berkata yang sejujurnya. Hmm. Tapi kalau misalnya kau keberatan, karena kau sudah mempunyai calon sendiri, Kau sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Ya sudah. Tentu saja kami kecewa. Tapi tidak apa. Lagi pula bukan berarti si Moha, anak laki-laki kami itu tidak laku kawin. Banyak kalapi. Banyak sekali yang mengharapkan si Moha menjadi suaminya. Masalahnya ya, itu tadi kalau perempuannya mau, si Moha tidak mau. Kalau si Moha senang, perempuannya ganti tidak mau. Nah, jadi sampai sekarang ya, si Moha tetap saja menjadi seorang perjaka. Tapi bukan perjaka tua ya. <laughs> Umurnya baru 22 tahun kok. Masih jauh untuk dikatakan sebagai perjaka tua. Hmm. Ah, bagaimana Kalapi? Mudah-mudahan saja kau bersedia. Hmm. Bagaimana ya Nyi? Rasa-rasanya aku belum bisa menjawab sekarang. Ah, tidak, tidak usah dijawab sekarang, Kalapi. Kau pikir-pikir saja dulu. Iya, pikir-pikir saja dulu. Timbang-timbang saja dulu, ya. Kalau nanti kau sudah memperoleh kepastian, nah, kami senang sekali mendengar jawabanmu. Baiklah, kami akan menunggu Kalapi. Kami akan sabar menunggu. Bagaimana ya? Masa aku harus kawin dengan Moha? Pemuda setengah tolol itu. Aduh, rasa-rasanya aku tidak sampai hati. Setelah gagal menjadi wanita persembahan, tiba-tiba kok ada tawaran seperti ini. Bagaimana ya? Sulit sekali untuk memutuskannya. Benar-benar sulit. Mati terus berpikir, berpikir dan berpikir. Kepalanya menjadi pusing sendiri. Dia masih menimbang-nimbang untung ruginya menjadi istri Moha pemuda setengah tolol itu. Lucu, lucu sekali nasibku ini. Setelah gagal menjadi seorang wanita persembahan, akhirnya ada tawaran seperti ini. Tapi, kalau untuk pulang ke desa kelahiranku, rasanya malu sekali. Bagaimana akan kusembunyikan mukaku? Aku malu sekali menghadapi teman-teman menghadapi orang tuaku sendiri. Tapi ah, untuk kawin dengan si Moha, rasa-rasanya, aduh, bagaimana aku bisa mempunyai seorang suami setengah tolol? Nanti aku ketularan tolol. Tapi kalau dipikir-pikir, boleh juga. Kijambe orang kaya, sekalipun warga biasa, dia cukup kaya raya. Dia seorang saudagar gerabah yang berpengalaman luas dan berhasil. Kalau aku kawin dengan Moha, aku pasti akan ikut mewarisi dan menikmati kekayaannya. Hmm, bagaimana ya? Thank you. Nyai Jambe? Aduh, gak rapi. Ayo, dok, masuklah. Kami sedang bercakap-cakap. Kami sedang membicarakan tentang dirimu. Ayo, masuklah masuk. Ah, masuk saja, Galapi. Kebetulan sekali kau datang. Maaf, apakah Apakah aku telah mengganggu Aki dan Nyai? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Ayo, duduklah. Dan marilah kita ngobrol bersama-sama. Iya. Kau tidak usah gelisah, Kalapi. Kami memang sedang menunggu jawabanmu. Tapi kau bisa memikirkannya barang dua atau tiga hari. Kami tidak buru-buru kok. Ah, dan lagi, kalau misalnya kau keberatan, katakan saja terus terang. Kami tidak apa-apa. Ah, kami tidak akan marah, dok. Hmm, ah, anu nyai, ah, anu Aki, aku sepertinya aku sudah bisa memberikan jawabannya sekarang. Oh, apa? Kau akan menjawab sekarang. Bagaimana Kalapi? Kau tidak keberatan bukan? Oh, mudah-mudahan saja begitu. Ayo Kalapi, katakan. Katakan bahwa kau bersedia menjadi istri Moha. Katakan bahwa kau bersedia menjadi menantu kami. Katakan bahwa kau bersedia kawin dengan anak kami. Jangan begitu, Toki. Biar dia sendiri yang mengatakannya. Ah, belum tentu dia akan memilih anak kita untuk dijadikan suaminya. Ya. Anu, Nyai. Setelah kupikir-pikir lebih jauh, sepertinya... <clears throat> Anu, Nyai. Sepertinya aku dapat menerima tawaran Nyai dan Aki Jambe. Nah, apa kataku? Apa kataku, Nyai? Dia setuju. Dia setuju, bukan? Aduh, girangnya hatiku. Ah, luar biasa. Ini baru berita gembira. Aduh, Kalabi. Cantik sekali kau ini, Dok. Tenang, Toki. Tenang. Jangan bertingkah laku seperti orang yang tidak waras begitu ah. Tenang sajalah. Ini memang berita yang menggembirakan. Tapi kita harus dapat menahan diri toh. Ah, jadi bagaimana Kalapi? Benar-benar kau setuju? Kau bersedia menjadi istri anak kami? Iya, Nyai. Aku setuju. Aku bersedia. Nah, beres. Kalau begitu persoalan ini sudah beres, sudah selesai. Pokoknya kau tidak usah khawatir, Kalapi. Kau akan hidup senang untuk selama-lamanya. Kau akan hidup bahagia bersama Moha. Kau akan mewarisi seluruh kekayaan Kijambi. Lihatlah, coba lihat kebun di belakang rumah ini Tanah ini sampai di sana, semua adalah milik Jambi. Seluruhnya tidak kurang dari empat puluh kerosa. Dan kalau kau berjalan ke sebelah timur, kau akan menemukan daerah persawahan. Kau tahu berapa kerosa sawah yang kumiliki sekarang ini. Ayo, katakan Nyai. Katakan Berapa kerosa sawah yang kita miliki sekarang ini? Iya. Hmm, kalau tidak salah hitung, semuanya ada 50 kerosa. Ya, ya, ya. 50 kerosa. Ah, dengar itu, Kalapi. 50 kerosa sawah. Dan aku juga mempunyai ternak yang cukup banyak. Setiap hari, telur bebek-bebekku tidak kurang dari seratus butir. Aku juga mempunyai lima puluh ekor kambing yang gemuk-gemuk. Dan aku mempunyai dua puluh lima pasang sapi. Kalau kau tidak percaya, aku akan menunjukkannya. Sekarang juga aku akan menunjukkan kepadamu. Tidak usah, Kijame. Tentu saja aku percaya. Kau seorang pekerja yang tekun. Tentu saja kau berhasil. Tapi Kijambe, apakah apakah aku nanti juga boleh memiliki semua itu? Oh, tentu saja. Tentu saja, Ndok. Ah, bagaimana tidak? Kalau kau kawin dengan si Moha, kau akan menjadi anggota keluarga ini. Kau akan menjadi menantuku. Dan dari perutmu akan lahir cucu-cucuku. Bukankah ini mengembirakan sekali? Jangan khawatir, Kalapi. Apa yang dimiliki oleh Ki Jambi juga akan dimiliki oleh Kalapi. Nah, apa kau sudah puas sekarang, Kalapi? Iya, aku puas Ki Jambi. Terima kasih. Terima kasih atas tawaran yang sangat menyenangkan ini. Nah, sekarang, ah, sekarang bagaimana? Ah, sekarang bagaimana, Nyai? Bagaimana apanya, Toki? Ah, ah, anu, sebaiknya kau temui si Moha. Ya, kalian harus bergaul lebih akrab lagi. Kalian akan menjadi suami istri. Karena itu, kalian harus saling mendekatkan hati masing-masing. Ayo, Kalapi, carilah Moha. Dialah calon suamimu nanti. Kalian pasti hidup rukun. Mudah-mudahan saja, Ki. Mudah-mudahan saja. harinya, rumah kediaman Kijambe kelihatan tenang. Para pembantunya sudah tidur. Suasana sunyi, lengang. Pada saat itulah pintu ruangan bilik Kijambe terkuak perlahan. Kijambe menutup kembali pintu sebelum melangkah mengendap-endap menuju ke ruangan bilik di mana Kalapi ditempatkan. Nyai Jambe berjalan mengiringi di belakangnya. Mereka nampak ragu-ragu. Mereka berdiri di depan pintu. Ah, aku yakin si Moha ada di dalam, Nyai. Apakah dia akan seberani itu, Toki? Ah, kau perempuan, Nyai. Jangan meremehkan laki-laki. Si Moha, anak kita itu sebenarnya seorang pemberani. Kau akan membuktikannya sendiri nanti. Diamlah, Nyai. Jangan ribut. Aku akan mengintip ke dalam. Aku akan melihat apa yang dilakukan si Moha terhadap wanita cantik itu. Ah, mudah-mudahan dia mampu berbuat sebagai layaknya seorang laki-laki. Sudah lagi, jangan cerewet. Lakukan saja, lakukan. Kijambe mempungkukan punggungnya dan mulai mengintip dari sela-sela dinding bilik. Sementara Nyai Jambe berdiri merapat ke dinding dan dia nampak tidak sabar. bagaimana, Ki? Apa benar si Moha ada di darat? Aduh, hebat, Nyai. Hebat sekali anak kita. Ah, kurang asam. Aku jadi teringat masa muda kita, Nyai. apa yang kau lihat, Ki? Apa yang kau lihat? Ah, Nyai, dia di pangku. Aduh, aduh, kurang asam si Moha. Ah, Kalapi di pangkulnya. Oh, lihatlah Nyai, Kalapi api berkayu di lehernya. Waduh, waduh. Kalau seperti ini, naga-naganya kita bakal benar-benar punya cucu, Nyai. Kita bakal punya cucu. <laughs> Si Moha pasti akan kawin dengan Kalapi. Hah, lihatlah, Nyai. Mereka bermesraan. Aduh, mereka bercumbu rayu. Aduh, Nyai, setan alas. Jangan keras-keras, Toki. Nanti mereka malu kalau sampai tahu kita intip. Jangan keras-keras. Waduh, waduh, Nyai. Sepertinya Kalapi sudah mulai bertekuk lutut di depan anak kita, Nyai. Aduh, aduh. Lihatlah, Nyai. Lihat. Kau lihat sendiri, Nyai. Supaya nanti kau tidak menyesal. Anakmu hebat sekarang, Nyai. Si Moha hebat. Dia bukan bukan pemuda tolol lagi, Nyai. Tidak, Ki. Kau saja yang memimpin. Aduh, Nyai. Kau harus melihatnya. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Ayo, Nyai. Lihat saja sendiri. Lihat saja sendiri, Nyai. Hah, tapi awas, jangan sampai ngiler ya. Tidak. Aku malu, Ki. Masa anak sedang bermesraan kok kita intip? Ah, ya tidak apa-apa, Nyai. Kan mengintip anak sendiri. Ayolah, Nyai. Mumpung mereka masih bermesraan. Mumpung Kalapi masih duduk di pangkuan anak kita. Aduh, aduh. Ada apa, Toki? Kau ini melihat apa? Kok aduh-aduh begitu? Apa yang kau lihat? Cepat katakan. Cepat laporkan kepadaku. Wah, aku ingin tahu apa yang kau lihat, Loki. Ah, kau ini munafik, Nyai. Kalau mau ngintip, ngintip saja, Nyai. Jangan pura-pura menjadi orang suci. Apa salahnya mengintip anak sendiri? Ah, tidak, Nyai. Kita tidak akan berdosa. Paling-paling mata kita menjadi bintit. Ah, biar saja bintit. Tiga hari juga sembuh, Nyai. Ayolah, Nyai. Mumpung mereka belum selesai. Cepat, Nyai. Nyai Jambe buru-buru membungkukan punggungnya. Sementara Ki Jambe menggeser berdirinya. Dan wanita setengah tua itu pun mulai mengintip ke dalam. Mari. A ah, aduh, Kalapi. Hmm? Nah, kau bisa membuatku kelender kalau begini. Hmm. Mengapa harus kelender, Kakang Moha? Seharusnya kau justru merasa bahagia ah. sekali. Ah. Iya bukan? Kau bahagia bukan? Ah, a aku seperti tertimpa gunung emas, Kalapi. Kau senang tertimpa gunung emas itu? Iya, sekalipun aku harus kehilangan kepala, aku merasa senang, sayang. Aku rela kehilangan kepalaku asal aku dapat duduk seperti ini. Asal aku senantiasa bersamamu. Asal kau berjanji mau menjadi istriku. Hmm? Ah, jangan kakak Moha. Ah? Kalau kau sampai kehilangan kepala, bagaimana kita bisa berjumpa rayu? <laughs> Ih, serem sekali. Bagaimana aku bisa bermesraan dengan orang tanpa kepala? Waduh, kau membuatku mabok, Kalapi. Kau tidak minum tua, mengapa harus mabok? Kau lebih keras dari tua. Kata-katamu, senyumanmu, lagak lagumu, pandangan matamu, <laughs> jauh lebih memabokkan dibanding tua yang paling keras. Aku juga merasa bahagia sekali, Kakang Maha. Hmm? Aku senang mendapat jodoh di rumah ini. Hah? Kau tidak akan menyesal? Tidak. <laughs> Aku seorang pemuda tolol. Lihatlah, bukankah wajahku ketolol-tololan? Siapa berani berkata calon suamiku tolol? Suruh datang kemari. Akan kulabrak dia. Tidak, Kakang Moha. <sighs> Kau tidak tolol. Kau cukup tampan. Badanmu tinggi besar. Kau seperti seekor kuda yang gagah. Aku yakin kau juga akan gagah di atas ranjang. A, a, aduh, Kalapi. Jangan berkata seperti itu. Bisa mati aku. <laughs> Bisa kelengar benar-benar aku. <laughs> Marilah kita kelengar bersama-sama, Kakang Maha. Eh, oh ya, Kalapi. Nanti kalau kita sudah menjadi suami istri, kita pasti akan mempunyai anak. Tentu saja. <laughs> kecuali salah satu di antara kita mandul. Ah, tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Aku adalah seorang laki-laki subur dan kau adalah seorang perempuan gembur. <laughs> kita akan mempunyai anak banyak. Hmm? <laughs> eh, kau boleh melahirkan setahun sekali. Kalau perlu, Setahun dua kali. Aduh, kakak Moha. Aku tidak mau menjadi seperti kucing. Kau tidak perlu menjadi kucing, sayang. Kau cukup menjadi istriku saja. Hmm? Istriku yang melahirkan anak-anakku yang lucu. iya kan? Kakak Moha. iya, Kalapi. Kau tidak menyesal mempunyai istri seperti aku? Ah, tidak. Coba perhatikan baik-baik. <laughs> aku hanyalah seorang wanita desa. Aku seorang warga desa biasa. Aku tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Sedangkan kau, kau adalah anak seorang saudagar gerabah yang kaya raya. Aku takut, Kakang Moha. Aku takut suatu saat nanti kau menyesal. Lalu aku kau usir dari rumah ini. Oh, hatiku tentu akan sedih sekali. Ah. Aku pasti akan terlunta-lunta. Aku tidak mau, Kakang. Aku tidak mau kau usir. Jangan ya. <laughs> Jangan kau usir aku. Jangan suruh aku pergi dari rumah ini. Ah, sudahlah, Kalapi. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Hmm? Siapa yang mengusirmu? Justru aku akan merasa bahagia jika kau mau tinggal bersamaku untuk selama-lamanya. <laughs> Ah, jangan pergi kemana-mana ya. Kita akan menjadi pasangan yang setia, jujur, dan setia. oh, Kakang Moha. Huh? Kakang Moha. Huh? Kau adalah benar-benar calon suamiku. <laughs> calon suamiku. Ah. Peluklah aku. Ah. Dekaplah aku ini. Dekap erat-erat. Ah. Aduh, kalapi, Mati aku sekarang. Mampus kau, Boha. Ada apa, Nyai? Kok kakimu ah, menjadi gemetaran begini? Ada apa, Nyai? Aku, aku gemetar karena gembira, Ki. Eh, aku benar-benar bahagia. Eh, lihatlah, si Moha. Anak kita, si Moha. Ah, minggirlah, Nyai. Coba ganti aku yang mengintip, Nyai. Oh, nanti dulu, Ki. Aku baru sebentar, kan. Nanti dulu. Aduh, Moha. Apa yang kau lakukan itu, anakku? Aduh, pintar sekali loh kau sekarang. Sudah menjadi dewasa kau malam ini. Tentu saja kau tidak pantas lagi bermanja-manja di depan orang tuamu. Lihat saja. Berani sekali kau Moha. Hebat sekali kau Moha. Kiki, dia memeluk Kalapi. Lihat lagi. Waduh, eh, eh, eh, dia, dia memeluk Kalapi. Aduh, pelukannya erat-erat. Aduh, belajar dari mana toh anak itu? Oh, sudah, Nyai. Ganti aku yang mengintip. Ah, kau sudah cukup lama. Ayo, cepat minggir. Nanti aku tidak kebagian adegan yang menyeramkan, Nyai. Cepat, minggir, Nyai. Nah, begitu. Kau tunggu saja di sini, biar aku yang mengintip, dan aku akan melaporkan kepadamu. Aduh, Nyai, mereka tidak duduk lagi sekarang. Aduh, Nyai, mereka... Aduh, aduh. Aduh, Nyai. Ada apa, Ki? Ah, apa yang mereka lakukan? Cepat kau katakan, Ki. Ah. Laporkan padaku. Laporkan cepat. Sabar, Nyai, sabar. Jangan ribut, aduh. Nantian, Nanti mereka tahu, wah, bubar semuanya, Nyai. Wah, kau jangan menggoda aku, Toki. Kau harus mengatakan apa yang kau lihat di dalam sana. Awas, kalau kau mempermainkan aku ya. Waduh, waduh, iya, bagus semua bagus sekali. Waduh, kau benar-benar anak bapak. Aduh Moha, kau benar-benar anak Ki Jambi. Ah, waduh, waduh, kau ternyata seorang laki-laki tulen. Wah, siapa sekarang yang berani mengatakan Moha anak Ki Jambi seorang pemuda tolol? Hah, lihat saja. Aduh, gagah sekali, hebat sekali. Ki, apanya yang hebat? Apa yang dilakukan anak kita? Dan ah, dan bagaimana Waduh, dengan Kalapi? Luar biasa, Nyai. Aku tidak menduga. Aku tidak menduga sama sekali. Aduh, sama sekali aku tidak menduga si Moha akan sehebat itu. Oh, lihat saja, Nyai. Lihat. Oh, akan menyesal nanti. Lihat sini, coba, lihat sini. Iya, coba sini. Biar kulihat sendiri, Toki. Ah, kok ribut sekali. Kau minggir ke sebelah sana, Ki. Biar kulihat sendiri. Eh, eh, eh, bagaimana Nyai? Eh? Apa yang kau lihat? Wah, hebat bukan? Si Moha hebat sekali bukannya ya? Eh, Aduh. Si Moha. Si Moha membuka bajunya.